Setelah kita selesaikan pembahasan masalah al-ahkam at-taklifiyah Sudah kita lewati bersama bahwasanya al-ahkam secara bahasa adalah jamak dari hukum yang maknanya ada al-qada. Kemudian secara istilah adalah maqtadah khitab syara' yaitu perkara yang ditunjukkan oleh Naam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Muta'alliku yang punya keterkaitan Naam Barakallahu Fikum bi'af'alil mukallafin dengan perbuatan orang yang terdepan syariat. Mintalabin. baik perkara tersebut berupa tolak permintaan agar diwujudkan sebuah perbuatan atau permintaan agar di apa? ditinggalkan sebuah perbuatan atau tahyir atau pilihan. Seorang boleh memilih, itu perkara mubah. awadain ain atau yang berkaitan dengan wad' yang dikenal dengan al-ahkam al-wad'iyah. Nah, wad'in maksudnya terletakkan syariat Nah, yang kemarin kita ambil adalah al-ahkam al-wad'iyah yaitu ma wad'ahu syari' min amaratin. Amarat maknanya adalah alamatin. Naam, li subutin au il-intifa'in au nufudin au ilgha'in. Yaitu makna hukum-hukum wad'iyah adalah ma wada'u syari' perkara atau sesuatu yang diletakkan oleh syariat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah min amaratin berupa tanda-tanda yang dengan tanda tersebut na'am listubutin untuk ditetapkan sebuah hukum. Paham ya? Untuk ditetapkan sebuah hukum, hukumnya sah atau tidak. Awin tifain atau fungsinya apa? Dengan tanda-tanda tersebut na'am ditiadakan sebuah hukum. Maka subut ini menetapkan hukum ya. Intifa meniadakan hukumnya. Aun fudin terlaksana atau tidak transaksi tersebut? Paham ya? Au ilghain atau tidak terlaksana. Dengan apa tadi? Dengan adanya tanda-tanda tadi. Langsung aja. Ya? Karena barakallahu fikum dengan adanya tanda-tanda. Nah, dan kemarin sudah kita ambil mengenai bahwa sebuah sebuah ibadah, sebuah transaksi atau sebuah perbuatan dikatakan sahih manakala nah pada transaksi tersebut atau pada ibadah tersebut nah membuahkan hasil. Paham ya? Membuahkan hasil yang pelakunya tersebut misalkan dalam sebuah ibadah berlepas diri dari tanggung jawab atau sudah tidak dituntut lagi untuk melaksanakannya. Ini berarti apa? Berarti berarti sahih. Paham ya? Itu dalam sebuah ibadah. Kalau dalam sebuah transaksi barakallahu fikum jual beli misalkan, ya, dikatakan bahwa membuahkan hasil bagaimana? Adanya serah terima tadi. Ijab dan qabul. Ya, nah, dan barakallahu fikum membuahkan hasil apa? Adanya serah terima dan ijab qabul akhirnya apa? Terwujudkan yang namanya perpindahan kepemilikan. Perpindahan ke kepemilikan, kepemilikan nah barakallahu fikum. Sekarang berikutnya mengenai al-fasid lawan dari sahih. Apa itu fasid? Sebuah ibadah, sebuah transaksi dikatakan fasid atau rusak itu apa? Qala al muallif asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wal fasidu lughatan fasid secara bahasa adalah adz-dzahibu wa khusran. Nah, orang yang pergi dalam keadaan apa? Sia-sia dan rugi atau bangkrut. Itu secara bahasa fasid. Paham ya? Al-Zahid. Nah, orang yang pergi dia dalam keadaan sia-sia wa khusran dan juga bangkrut. Paham ya? Atau secara keumuman apa? Sesuatu yang hilang secara sia-sia ataupun rugi gitu. Paham maksudnya? Ana barakallahu fikum. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Nah, Dan sebuah perbuatan barakallahu fikum dikatakan fasid manakala apa? Manakala hilang hi, manakala hilang apa? Hilang syarat-syaratnya dan atau salah satu dari rukun-rukun perbuatan tersebut. Paham ya? Atau adanya faktor penghalang yang yang membuat apa perbuatan itu tidak dikatakan sahih seperti rusak. Kalau sebuah perbuatan, sebuah ibadah, sebuah ritual, atau sebuah transaksi jual beli ataupun pernikahan dikatakan sahih manakala apa? Manakala terpenuhi syaratnya dan hilang mawaniknya. Paham ya? Terpenuhi syarat-syaratnya dan juga apa? Hilang mawaniknya. Nah, fasid ini lawannya. Paham ya? Apabila sebuah transaksi jual beli atau ibadah atau yang semisalnya terpenuhi eh, tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau hilang salah satu syaratnya atau adanya faktor yang menghalangi maka dikatakan apa? fasid. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wastilahan adapun setelah istilah, setelah istilah adalah mala tatarattab asaru fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdam. Setelah istilah adalah sesuatu yang pengaruh perbuatan tersebut tidak membawakan hasil. Paham ya? Sesuatu yang pengaruh perbuatan tersebut tidak membawakan hasil. Jadi dia berbuat, melakukan tapi per, perbuatan yang dia lakukan itu tidak membawakan hasil itu. Dalam artian bagaimana? Nah, baik berupa ibadah maupun transaksi. Jadi transaksinya tidak membawakan hasil sama sekali. Dalam artian dikatakan sahih itu tidak. Ibadah juga ibadahnya juga tidak membuahkan hasil. Karena dia melakukannya apa tidak terpenuhi syaratnya. Paham ya? nah barakallahu fikum. Kalau kemarin yang sahih itu kemarin kan ma tabat Paham ya? Ya tabat tarattabat fi'lihi 'alaihi ibadan ka ibadatan kana au am aqdan. Am aqdan kata beliau. Yaitu sesuatu yang apa? Yang atharu fi'lihi nah bekas-bekas perbuatannya itu atau pengaruh perbuatan tersebut membawakan hasil ha? dalam artian apa sebuah ibadah maupun transaksi sahih nah sahih kan hasilnya ada hasilnya hasilnya apa dengan adanya hasil tersebut perbuatan orang tersebut dikatakan terlaksana paham ya perbuatan orang tersebut dikatakan apa? Orang tersebut ibadahnya dikatakan terlaksana dan sudah terlepas dirinya apa? Terlepas diri dari tanggung jawab dan tidak diperintahkan lagi untuk, untuk melakukan. Itu namanya apa? Dikatakan sahih. Tapi kalau fasid apa? Dia belum berlepas terlepas diri dari tanggungan dan masih diperintahkan. Misalkan orang sholat di luar waktu. Sholat subuh dia jam 3 pagi misalkan. Sholat subuh ada. Kita katakan sholatmu nggak sah. Kamu harus sholat lagi. Berarti apa? Berarti dia belum terlepas dari apa? Tanggung jawab tadi. Dan belum juga belum terlepas dari perintah tadi. Kapan terlepasnya? Manakala dia menunaikan sholat tepat pada waktunya. Barulah terlepas diri dari tanggung jawab, nggak disuruh lagi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. mala tatarattab asaru fi'lihi 'alaihi ibadatan kana am 'aqdan. Yang itu sesuatu yang pengaruh atau yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak membawakan hasil. Sesuatu yang ditimbulkan nah, atau bekas-bekas perbuatan yang dia lakukan itu tidak apa? membawakan hasil, tidak membuahkan hasil yang diinginkan itu loh. Paham enggak? Paham belum ini? hewanan Baik ibadah ataupun transaksi. Kemudian berikutnya, fal itu minal ibadat, sebuah ibadah yang fasid contohnya kata beliau. Fal itu minal ibadat, sebuah ibadah dikatakan fasid kapan itu? Mala tabrak bihi dhimmah. Yaitu ibadah yang seseorang itu tidak bisa berlepas diri dari tanggungannya. Nah, mana tabrak bihidimah yang nah barakallahu fikum yang belum bisa melepaskan pelakunya dari apa? Dari tanggung jawab. Itu berarti apa? Rusak. Paham belum ini? Mana tabrak bihidimah sesuatu yang tidak bisa apa? Nah, melepaskan pelakunya dari tanggung jawab. Karena dia belum terlaksana tadi, rusak. Paham soalnya ya? Ewa. walayas yaskut bihi talab dan tidak hilang permintaan. Masih diminta, masih disuruh Wareskut bihi talab dan tidak hilangnya raja apa tidak hilang permintaan. Masih permintaan masih ada terus itu loh. Kenapa? Contohnya perhatikan, Kesolati qabla waktiha. Seperti solat sebelum waktunya. Nah, ketika orang melaksanakan solat sebelum waktunya, apakah dengan perbuatan solat itu menimbulkan nah pengaruh dikatakan sahih? Tidak. Kenapa? Karena barakallahu fikum solat bukan pada waktunya. Paham ya? tidak terpenuhi apa? syaratnya. Tidak terpenuhi syaratnya. Jadi khulasahnya barakallahu fikum biar mudah dipahami, sebuah ibadah, sebuah transaksi dikatakan sahih manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak ada apa? Tidak ada mawani penghalang-penghalang untuk dikatakan sahih. Paham ya? Tapi sebuah ibadah, sebuah transaksi dikatakan fasid, rusak manakala apa? tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan apa? Dan ada mawani, ada faktor-faktor yang bikin nah barakallahu fikum, perbuatan tersebut tidak dikatakan sahih. Paham ya? Jadi rusak itu. Nah, tanda-tandanya apa di antaranya barakallahu fikum? Tanda-tandanya di antaranya orang yang melakukan perbuatan tersebut belum terlepas diri dari tanggung jawab dan masih diminta untuk mengerjakannya. Orang sholat di luar waktu, paham ya? Sudah sholat empat rakaat misalkan, sholat duhur tapi jam 9 pagi, misalkan. Nah, nanti setelah selesai sholat duhur, jam 9 pagi itu setelah selesai sholat, sholat setelah selesai sholat 4 rakaat diminta lagi nggak dia nanti masih diminta lagi sholat duhur karena nggak sah paham ya masih terlepas dari tanggungan atau belum belum karena tidak sah kenapa tidak sah karena termasuk syurut sihat sholat shalah al waqt paham ya termasuk salah satu salah, syarat daripada enam syarat-syarat sahnya sebuah sholat adalah masuknya waktu paham soalnya ya nah ya barakallahu fikum ini tidak sulit tapi rumit. Perhatikan baik-baik ini. Nah, berikutnya. Wal fasidu minal uqud. Sekarang contoh transaksi yang dikatakan rusak. Wal fasidu minal uqud, uqud transaksi misalkan ya. Nah, dan yang rusak berupa transaksi atau transaksi itu dikatakan rusak, mala tatarattab asaruh alai asaruh alai Paham ya? Yang Nah, itu sebuah transaksi yang apa? Yang tidak membuahkan hasil pengaruh dari perbuatan tersebut. Paham ya? ya? Tidak membuahkan hasil yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jadi dia berbuat, melakukan transaksi tapi buahnya nggak ada. Hasilnya nggak ada itu loh. Karena hasil jual beli apa hasilnya? Serah terima nggak? Serah terima kemudian kepemilikan berpindah. Itu kan hasilnya. Dikatakan sah seperti itu. Ewa. Nah, sekarang kapan sebuah jual beli kok tidak dikatakan sah? tidak dikatakan sahih jual belinya, kemudian tidak dianggap jual belinya. Nah, karena al-fasad maknanya itu adalah la yuqtaddu la yuqna la yuqtaddu bihi wa la yunfad. Tidak dianggap, tidak terlaksana. Paham ya? Itu maksudnya. La yuqtaddu dubihi wa la yunfad. Maksudnya tidak dilaksanakan, tidak pula apa? dianggap. Paham ya? Nah, di sebuah perbuatan itu layak tadubihi dubihi walayunfat, Tidak terlaksana, tidak pula apa? tidak pula teranggap perbuatan tersebut. Dia jual beli, tapi nggak teranggap. Kapan itu? Contohnya ilmu majhul. Seperti menjual atau jual beli barang yang majhul nggak diketahui. Ini nggak boleh seperti itu. Misalkan aku jual semua enam ikan yang di laut itu. Berapa harganya? Kan bukan milik kita majhul. Jumlahnya berapa nggak tahu. Bukan milik kita juga. Majhul nggak ketahuan. Atau misalnya dia di kolam. Di kolam. Kan di kolam kemudian Nah, dia mengatakan Aku jual ikan yang ada di kolam semuanya. Jumlahnya berapa? Pokoknya semuanya. Dan dikasih tahu. Nah, ini nggak bisa. Karena nanti judulnya ada apa? Nauk minal horor. Paham ya? Ada sejenis apa penipuan nanti. Ternyata setelah dibayar dikasih uang banyak ternyata ikan menempat. Majhul ini. Majhul awalnya nggak diketahui kecuali dia terang-terangan. Aku jual ikan yang ada di dalam kolam ini. Jumlahnya berapa? Empat. Sudah terang-terangan jelas seperti itu. Jadi itu masalah jual beli ini upayakan sangat gamblang dan saling menjelaskan. Tidak boleh apa? Saling berbohong atau menipu karena tidak ada barokahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, nah sebagai kunci atau timbangan dalam masalah jual beli hadisnya Hakim bin Hizam. Hadis siapa itu? Hakim bin Hizam. Radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, al Bani'ani bil khiyar." al Bani'ani bil khiyar, ma lam yatafarraqa. Nah, orang yang melakukan transaksi jual beli itu boleh memilih selama belum terpisah dari majelisnya. Oh ya? Yang pembeli juga milih barangnya bagus atau enggak, ada cacatnya atau tidak. Kemudian penjualnya juga apa? Nah, memperhatikan barang-barangnya, jelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saling memilih. Nah, paham ya? Kemudian setelah itu apa? Fain in bayyana wa sadaqa na'am apa itu? Burikat lahuma fi bainihima. Paham ya? Nah, apa fa'in sadaqa wa bayyana burikat lahumu fi bainihima. Apa artinya? Kalau seandainya kedua-duanya jujur dan saling menjelaskan, oh ini loh catatan seperti ini. Ini sudah bekas loh ini. Ini enggak baru. Ini bekas ini. Jujur seperti itu dijelaskan. Ini catatan seperti ini. Nah, itu apa nanti? Naam burikalahuma fi Ini saya akan diberkahi pada keduanya si penjual dan si pembeli pada transaksi tersebut. Paham ya? Nah, Burikal mati ba'iman. Jual belinya di barokah. Fa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu ba'ihima. Namun apabila saling berdusta, membohongi, eh, sembunyi-sembunyi menyembunyikan catatnya, maka apa? akan dihapuskan, akan dihilangkan barokah daripada transaksi jual beli. Nah, ini kuncinya dalam masalah jual beli ini antaranya. Kami ya? Kunci untuk apa? Sebagai timbangan. Milih, suruh milih dulu. Kok dia kok nggak milih, sudah pergi jauh, kok nyalakan nggak bisa. Aslinya nggak bisa. Kecuali ada apa? Ada syarat dari toko. Misalkan eh, kalau seandainya ada barang cacat tolong dibalikkan. Nah, itu boleh kita datang. Tapi kalau nggak ada syarat sama sekali, selama kita udah pindah, jual beli sah, jual beli sah. Paham ya? Jual beli sah kita nggak boleh balik nukarkan lagi. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau dia ngomong, "Pak, nanti kalau ada cacatnya balikkan ya, Pak ya." Misalkan kita baru datang boleh. Paham ya? Karena ada apa? Ada syarat di situ. Tapi kalau dia ada tulisan Eh, kalau barang sudah beli tidak boleh balik. Nah, itu kesempatan Zul mencari dan juga memilih gitu loh. Tanya, catatnya ada nggak Pak? Baru atau tidak? Kalau saat ini kita nggak mencari, nggak memilih, kemudian langsung ngambil pulang kok cacat, salah sendiri. Paham ya? ya? Dan penjualnya yang jujur. Paham ya? Ini jarang sekali. Paham ya? Ini baru nih pakaiannya baru. Ternyata bukan baru dari pabrik dibikin bukan tapi baru ngambil kemarin misalkan. Kan seperti ini kan umum. Ini baru nih, baru nih. Baru, baru, dia baru. Kok murah? ya baru. Macam-macam. Jadi masalah jual beli upayakan jujur. Kadang tidak jujur juga. Kadang juga transaksi jual beli itu nggak jujur dia. Misalkan dia jual masalah motor ya, motor harganya 10 juta. Dia kulaannya belinya itu cuma 5 juta. Paham ya? Dijual 10 juta. Ada orang nawar, boleh nggak Pak 9? Uh, eh, boleh nggak Pak kata beli 9 juta atau 8 juta? Ini aja ambil aja nggak boleh 8 juta, nggak boleh 7 juta, padahal cuma 5 juta. Bohong di situ nggak boleh gitu. Terus terang saja. Paham ya? Terus terang. Kalau nggak terus terang bagaimana? Ya nggak nggak usah sebutkan kuliahnya berapa. Karena ngambil untung itu pada asalnya diperbolehkan banyak pun boleh, tapi semakin dia itu berhati-hati semakin bagus itu. Nah, yang jelas upayakan berhati-hati masalah transaksi ini. Pelajaran berikutnya wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud dan seluruh yang rusak baik berupa ibadah maupun transaksi, maupun transaksi ya. Wasyurut dan juga syarat-syaratnya rusak, syarat-syaratnya tidak sesuai dengan kriteria sesuai, sesuai dengan syariat, paham ya? Syarat-syaratnya tidak sesuai dengan syariat, fa innahu muharram. Maka itu semuanya muharram, perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan apa? Hah? Yusabu tarikuhu imtisalan, kemudian apa? Wala yu'a wa yastahiqul iqabu fa'iluhu. Paham ya? Perkara yang muharram apa kemarin? pengaruh daripada perkara yang haram yang dilaksanakan tadi, yang dilakukan oleh seseorang, yusabu tarikuhu. Orang yang meninggalkan perkara haram itu akan diberikan pahala. Manakala apa? Imtisalan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini itu adalah perkara yang haram ditinggalkan. Kemudian apa? Wa yastahiqul iqabu apa? fa'iluhu. Dan orang yang mengerjakan perkara yang haram berhak untuk mendapatkan ancaman apa? hukuman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Rasulullah juga mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil walau mi'at syartin. Paham ya? Setiap syarat yang bersumber yang tidak bersumber dari Al-Qur'an itu adalah batil walaupun 100 syarat. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya syarat yang diletakkan oleh manusia kok bertentangan dengan syariat itu adalah batil selama selama tidak ada keterkaitan dengan apa? Dalam artian selama tidak mencocoki syariat. Walaupun 100 syarat. Walau mi'at syartin walaupun 100 syarat. Paham ya? Nah, contohnya contohnya ya, dia jual beli. Nah, jual beli dia menjual menjual barangnya itu. Nah, ini barangnya ini sebenarnya sudah bekas. Paham ya? Cuman nanti kalau kamu jual bilang aja masih utuh gitu. Kan saya syarat ini, saya syarat modelan syarat kan. Jadi kamu boleh beli dariku, harganya murah. Syaratnya kamu nanti kalau jual lagi biar dapat untung banyak. Ngomong aja sama pembelinya itu saya barangnya masih bagus. Misalkan. Kan syaratnya batal ini. Batal seperti ini. Karena ada unsur penipuan di situ. Paham belum? Ayo na'am kalau film seperti itu. Nah. Kemudian berikutnya. Kenapa kok itu tadi haram? Eh, ibadah yang rusak, transaksi yang rusak, syarat-syarat yang rusak itu juga adalah haram. Li'anna dzalika min ta'addi hududillah. Dikarenakan perbuatan atau ritual-ritual itu semuanya adalah apa? Adalah merupakan bentuk ta'addi dinayah kriminalitas kejahatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bentuk dinayah ta'addi itu dikatakan dinayah atau kriminalitas. Paham? Bentuk kriminalitas atau kejahatan terhadap hududillah, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? wati Wattikhadhi ayatihi huzwa. Nah, akhirnya juga apa termasuk bentuk apa? Menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bahan olokan atau bahan ejekan. Paham ini? Naam. Wa li'anna an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Dan dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingkari terhadap orang yang mereka itu mensyaratkan ya, syarat-syarat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. Paham ya? Di dalam Al-Qur'an apa di antara syaratnya? Jual beli itu dikatakan barokah dan sah, manakala tidak ada unsur ribawiyah di antaranya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah taala juga berfirman, "Na'am yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan barokah. Nam Allah Subhanahu wa taala menghapuskan barokah daripada transaksi riba tersebut dan menumbuhkan barokah transaksi na'am atau barakah sedekah tadi. Paham ya? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah taala menumbuhkan barokah. na'am barakallahu fikum pahala sedekah tadi. Paham soalnya? dan menghapuskan, menghanguskan barokah daripada apa? transaksi ribawiyah. Jadi hati-hati ribawiyah barakallahu fikum. Ya, sekarang lagi eh, lagi terkenalnya dengan apa? Bank-bank syariah dan sebagainya hati-hati. Jangan nyimpan di situ. Paham ya? Jangan nyimpan uang di bank. Mereka itu bohong. Kalau kita telusuri bohong. Katanya membantu orang fakir orang miskin katanya. Tapi bantunya ada syaratnya. Syaratnya harus punya jaminan ini, jaminan itu. Orang fakir butuh padahal. Itu pun nanti apa? ketika minjam ke 5 juta memberikan berapa? 10, 7, nggak mungkin 5 mau. Kalau mau ya udah bagus, tapi nggak ada. nggak ada. Paham ya? Kita ini mau membantu orang-orang yang tidak punya untuk usaha, untuk dagang, untuk bisnis. Berapa bantunya? Ya paling ini 10 juta. Nanti kembalikannya berapa? Mengembalikannya 15 juta. Itu pun kalau pas waktu apa? Jatuh temponya pas gitu. Dikasih tempo setahun. kembalikannya 15 juta. Tapi kalau dua sudah di luar tempo, lebih ditambahi lagi menjadi 20 juta, bayangkan. Caranya seperti itu. Bapak mau lunasi sekarang atau tak kasih ulur waktu lagi, Pak? Wah, tolong dikasih ulur waktu lagi. Nah, kalau dikasih ulur waktu lagi, awalnya kan tadi pinjamnya 10, mengembalikannya 15 karena ditambah ulur waktu lagi, nanti menjadi 20, Pak. riba, hati-hati. Karena riba itu adalah ritual amalan yang orang jahiliyah termasuk perkara ribawiyah juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab apa? Masail Jahiliyah. Termasuk permasalahan jahiliyah mereka transaksi jual beli dengan ribawiyah ini. Paham ya? Nah, meminjamkan uang, kemudian ketika datang waktu tempo pembayarannya, dia mengatakan dilunasi sekarang atau tak ulur waktunya. Kalau dia mengatakan tolong minta diulur waktunya. Nah, kalau diulur waktunya nanti mengembalikannya lebih daripada yang dipinjamkan. Ini termasuk riba enggak? riba. Bedakan jual beli yang riba dengan jual beli taksi. Jual beli taksi itu jual beli yang sifatnya kredit itu nggak masalah selama tidak ada unsur riba. Misalkan kalau kontan 10 juta, kalau kredit 15 juta. Nah, mau dibayar dengan 3 tahun misalkan. Setelah 3 tahun kok belum lunas, jangan dinaikkan lagi tetap 15 juta. Itu boleh. Paham ya? Kalau kredit seperti itu modelnya. Janganlah dinaikkan. Kenapa barangkali fikum? Karena orang yang namanya mau membayar hutang, itu terkadang kesulitan nggak? Terkadang ada yang kesulitan. Nah, kalau kesulitan bagaimana aslinya? Kalau kita telusuri setelah dalil barakallahu fikum, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah." Kalau seandainya orang yang pinjam hutang tadi, pinjam uang tadi, punya kesulitan, eh, belum bisa membayar, maka tundalah sampai waktu yang memudahkan. Itu yang bagus. Dan tidak perlu apa? Menambahkan apa? Hutang lagi. Dalam artian dinaikkan. Nah, nggak perlu. Paham ya? Nah, Nah untuk saat ini nggak ada yang namanya bank syariah benar-benar syariah. Pernah dicoba soalnya, paham ya? Coba boleh nggak pinjam 5 juta, kembalikan cuma 5 juta? Oh nggak bisa mas, nggak bisa. Dan nggak bisa gimana katanya syariat. Kalau orang pinjam kan gitu hasilnya kan 5 juta kembalikan 5 juta, mereka nggak mau. Nah ini hati-hati, paham ya hati-hati. Walaupun mereka mengatakan aman aman, tapi ingat keamanan itu bukan di dunia saja, akhiratnya mereka. Paham ya? Nah solusi yang terbaik jangan menyimpan uang di bank Orang yang menyimpan uang di bank barakallahu setelah tahu hukumnya itu berarti ikut andil kerjasama melestarikan apa praktek ribawiyah situ. Padahal Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hati-hati. Nah, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai. Nah, itu di antaranya. Paham ya? Allah Taala melaknat, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melaknat orang-orang yang pemakan harta riba dan juga yang memberikan makan dari harta riba dan juga yang menyaksikan. Paham ya? Kemudian sebutkan dalam riwayat lain wa dan penulisnya sekretarisnya kena. Yang menyaksikan transaksi juga kena. Yang makan harta riba juga kena. Yang diberi makan, paham ya? Yang memberi makan dari harta riba juga kena. Ada pun yang, diberi, yang diberi makan bagaimana? Dilihat kondisinya. Misalnya kita nggak tahu dikasih uang, paham ya? Ternyata uangnya uang riba kita nggak tahu kan? Dosanya dia. Tapi kalau kita tahu ini uang riba mau pak? Nggak mau. Untuk makan nggak mau, paham ya? Tapi diserahkan kepada maslahahul amah, kepentingan-kepentingan umum, jalan raya, WC umum dan semisalnya silakan. Tapi kalau untuk makan jangan. Hati-hati. Nah, berikutnya wal fasidu wal batilu makna wahid. Pada asalnya yang namanya fasid, batil itu maknanya satu, illa fi mawdi'ain, kecuali pada dua tempat. Perhatikan, kecuali pada dua tempat. Walaupun sebenarnya sebenarnya para ulama barakallahu fikum wa berselisih dalam masalah ini, cuman kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin saja biar tidak terlalu bingung. Al-awwal, tempat yang pertama, fil ihram. Ihram ritual apa? Ritual haji, manasik haji. Farraqu bainahuma. Nah, mereka membedakan antara keduanya. Nah, antara antara apa? Lafaz fasid dengan apa? Batil. Paham ya? Fasid itu rusak amalannya. Batil udah batil semuanya Nah, bi anal fasida ma wati'a fihi al muhrim qabla tahallul awal. Bahwasanya yang merusak haji itu, yang merusak ihram adalah orang yang berjima nah, ketika masih muhrim sebelum melakukan tahallul yang pertama. Ini ritual haji ya. Nah, ya. Jadi sebelum melakukan tahallul yang pertama, sebelum melaksanakan ritual haji tersebut, namun kemudian orang yang berihram tadi malah berjima, maka itu ibadah hajinya apa? Fasid rusak. Paham ya? Rusak bagaimana maksud rusak itu? Rusak bagaimana maksudnya? Bisa jadi dia dapat pahala teman berkurang gitu loh. Paham ya? Atau nanti harus ulangi lagi gitu loh. Paham ya? Nah, yang batal bagaimana? Wal batilu martadda fihi an Islam, murtad dia. Lagi haji setelah ihram murtad dia. Enggak diterima sama sekali, ngulangi pun enggak diterima. Orang selalu murtad. Orang kafir, jadi kafir, paham ya? Nah, tapi kalau yang tadi yang fasik tadi dia ngulangi masih bisa. Karena masih muslim itu loh. Paham belum? Ewa, ini perbedaannya beliau sebutkan sini. Wal batil, hajinya batil, mana batil? Kafir. Murtadnya kafir. Nah, pada kalau hati-hati. Nah. Kemudian asani yang kedua, fin dalam masalah pernikahan, perhatikan. Pernikahan dikatakan fasid, dikatakan batil bagaimana? Dalam masalah pernikahan, farraqu bainahuma. Mereka para ulama membedakan antara batil dan fasid dengan apa? Bi anal fasida bahwasanya sebuah pernikahan dikatakan fasid makhtalafal ulama fi fasadihi yang para ulama berselisih tentang masalah rusaknya pernikahan tersebut kan nikahi bila wali seperti nikah tanpa wali karena Rasulullah mengatakan apa la nikaha illa wali tidak boleh adanya pernikahan kecuali dengan wali paham ya dengan adanya wali nah ini ketika orang itu rus eh, orang itu melakukan pernikahan tanpa wali maka pernikahannya rusak perlu diulangi lagi Paham ya? Diulang lagi biar terwujudkan lewat pernikahan. Paham ya? Baik itu wali yang asli wali dari keluarga nah si wanita atau dengan perwakilan dari keluarga wanita tersebut. Misalkan bapaknya meninggal, pamannya misalkan seperti itu. Nah, atau kakaknya sudah dewasa, bisa. Paham ya? Yang jelas ketika nikah tanpa wali, menikahkan dirinya sendiri misalkan, rusak pernikahannya, enggak sah. Diulangi lagi. Masih bisa. Nah, Wal batilu ma ajma'u ala butlanih. Adapun yang batil, pernikahan dikatakan batil itu yang mana para ulama telah sepakat tentang apa? Ala butlanih tentang rus, eh, batalnya pernikahan tersebut. Pernikahannya batal. Kan nikahil mu'taddah, seperti menikahi orang yang masih dalam masa iddah. Mu'taddah itu perempuan yang masih menunggu masa iddah Eh, menunggu di masa-masa iddah. Nah, iddahnya bagaimana barakallahu fikum rinciannya? bisa dilihat dalam Al-Qur'an Al Karim dan juga dijelaskan para ulama manakala seorang wanita nah dia ditinggal mati suaminya perhatikan ditinggal mati suaminya kemudian dalam keadaan dia hamil nah ataupun diceraikan suaminya dalam keadaan dia hamil posisinya hamil maka iddahnya sampai melahirkan ketika apa hamil begitu melahirkan sudah hilang masa iddahnya hamil nifas dan setelah itu mau nikah silakan paham ya tapi kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan positif tidak hamil, paham ya? Nunggu selama berapa? 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa asyra. 4 4 bulan 10 hari. Paham ya? Itu ketika ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau ditinggal eh, diceraikan suaminya berapa? Salah kuruk tiga kali suci. Ada yang kata tiga kali haid, haid, suci, haid, suci, haid sampai suci. Atau suci, haid, suci, haid, suci. dan ya. Paham ya? Paham ini? Ini masa iddahnya. Masa iddahnya. Kemudian kalau dia dinikahi, belum pernah dukul nikah, baru malam pertama langsung cerai gitu. Enggak ada apa? Enggak ada apa? Enggak ada iddah di sana. Boleh langsung nikah setelahnya. Paham? Nah, Kemudian barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya suami yang pertama itu, suami yang pertama menceraikan istrinya, dengan fitrah yang mana tiga kali eh, satu tolak ya, tolak eh, enam. Eh, tolkah ula, tolkah saniyah, tolkah salisah. Eh. Perceraian yang pertama itu masih masih status suami istri. Paham ya? Menunggu tiga kali suci. Ada keputusan mau balik enggak? Mau balik silakan balik, masih boleh. Kalau tidak balik, tolak saniyah yang kedua. Itu aslinya loh secara syariat. Tiga kali suci juga. Mau balik atau enggak? Tidak balik juga. Tolkah salisah, eh. kamu aku cerai. Yang ketiga ini enggak boleh balik lagi sama suaminya pertama ya? Kalau mau balik boleh enggak? Boleh tapi syaratnya apa? Harus dinikahi sama laki-laki lain kemudian diceraikan. Nah, ini tapi enggak boleh namanya tahlil. Tahlil itu ya, tahlil itu main hilah politik. Jadi dia memang sengaja menikahi ini biar apa? Biar halal untuk suami yang pertama. Nikah cuma sementara satu pekan cerai biar enggak boleh. Seperti ini terjadi kan seperti ini? Terjadi. Kadang suami itu menceraikan istrinya, sudah cerai. Sudah cerai ternyata suatu ketika melihat lagi di jauh itu cantik juga. ini. Akhirnya dia ingin kembali ke istrinya itu lagi, Kembali ke istrinya yang pertama tadi. Caranya bagaimana? Enggak bisa langsung. Enggak bisa langsung. Apa caranya? Caranya apa caranya tadi? Dinikahi sama laki-laki lain, kemudian laki-laki lain menceraikan dia. Dan menceraikannya itu apa? Masih menunggu masa iddah tiga kali seperti itu. Jangan sampai keliru dalam hal seperti itu. Oleh karena itu, sebagai himbauan dan saran, upayakan menikah itu bukan untuk cerai.